الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد والعلم يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله kajian kedua dalam syarah kitab bahjatul Nazirin syarah Riyadus Salihin karya Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah taala Alhamdulillah kemarin telah kita bahas muqaddimah ya dari halaman pertama hingga alhamdulillah sampai halaman ke-16 dan pada kali ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kita tentang pengenalan terhadap kitab Riyadhus Salihin dan juga tetap tentang kitab uh, Bahjatun Nazirin manhaj syarahnya, metode syarahnya. Dan juga insyaallah mudah-mudahan jika waktu eh, masih leluas kita akan meneruskan kepada muqaddimah. Ya, insyaallah muqaddimah ya, sampai muqaddimah itu karena lu cukup panjang ini insyaallah ya, insyaallah. Baik, kita akan memulai halaman 17 mengenal kitab Riyad As-Salihin. Yang pertama adalah gambaran umum tentang kitab Riyad As-Salihin. Riyad As-Salihin merupakan kitab mulia yang sangat dibutuhkan umat Islam. Di footnote dikatakan demikianlah yang dikemukakan As-Sakhawi dalam Tarjamatul Imam An-Nawawi. Riyadhus Salihin merupakan kitab mulia yang sangat dibutuhkan umat Islam. Kitab yang hanya terdiri dari satu jilid ini telah dicetak berkali-kali. Ya ini merupakan berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kitab ini. Imam An-Nawawi membagi pembahasan menjadi beberapa kitab yaitu kitab tema pokok Jadi sebagaimana Sahih Al-Bukhari misalnya. Memiliki kitab Badil Wahi atau kitab Al-Iman, kitab Al-Wudu, atau kitab Al-Ilm dan lainnya. Itu adalah tema pokok yang dimaksud ya. Jadi itu adalah kitab-kitab di dalam kitab. Yaitu tema pokok dalam kitab. Dan menjadikan setiap kitab atau tema pokok itu sebagai judul untuk hadis-hadis yang tercakup dalam beberapa bab atau pembahasan. Nah, jadi di sini dalam kitab Riyad As-Solehin itu di bawahnya ada 19 tema pokok dan di bawah tema pokok itu ada bab pembahasan-pembahasan, abuab ya. Jadi yang pertama kitab, kemudian bawahnya ada kitab-kitab kitab-kitab kitab dan di tiap-tiap bawah dari kitab itu ada bab-bab bab-bab ya. Ya intinya menerangkan suatu masalah atau perkara syariat. Penulis <clears throat> juga membuat beberapa judul bahasan dari kitab-kitab tersebut ya ini dengan menjadikan bab sebagai judul untuk sejumlah hadis yang menunjukkan masalah tertentu. Secara keseluruhan terdapat 19 kitab di dalam Riyad As-Salihin, tidak termasuk kitab pertama dan terdapat 372 bab. Dalam menulis kitab ini Imam An-Nawawi memulai pembukaan setiap bab dengan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema bahasannya. Yang demikian itu karena as-sunnah adalah pemerinci Al-Quran Al-Karim, sekaligus penjelas dan penerang baginya. Yang dimaksud di sini uh, as-sunnah itu uh, apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah dari perkataan, perbuatan, penyetujuan dan pensifatan itu semua atau kegunaan umum dari sunnah itu sendiri adalah mubayyin mujmalil Quran, yaitu penjelas apa yang mujmal dalam Al-Quran. Ya. Makanya di sini dikatakan as-sunnah itu pemerinci, mufassil, yaitu merinci apa yang ada di Al-Quran, sekaligus penjelas dan penerang baginya. Selain itu penulis memberi harokat pada beberapa kalimat yang muskil yaitu sulit dimengerti. Beliau rahimahullah juga menafsirkan kosa kata asing yang maknanya tersembunyi. Jadi maknanya tersembunyi bagi keumuman kaum muslimin. Adapun bagi para ahli bahasa tentu saja kosa kata kosa kata dalam hadis itu mereka mengetahuinya. Dan ia mengakhir, beliau mengakhiri setiap penukilan hadis dengan menjelaskan derajatnya. Dikatakan dalam footnote Terkait hal ini, setelah meneliti penerapan ilmu hadis yang dijadikan standar penilaian Imam An-Nawawi, terdapat beberapa catatan atau kritikan yang menjadikan saya yaitu Syekh Salim berseberangan dengannya dalam menilai berbagai hadis. Maksudnya, Imam An-Nawawi memiliki metode ya dan memiliki standar penilaian terhadap hadis. Namun dalam beberapa hal Syekh Salim Al-Hilali tidak menyetujui hasil dari standar penilaian beliau rahimahullah. Sehingga Syekh Salim, Syekh Salim dalam kitab Bahjatul Nazir ini dalam beberapa hal beliau memiliki mulahawat atau catatan dan naqd. Kritikan-kritikan terhadap hasil dari penilaian Imam An-Nawawi. Contohnya Imam An-Nawawi bersandar pada penghasanan At-Tirmizi ya. Jadi Imam an nawi kadang-kadang bersandar pada penghasanan At-Tirmidzi dan juga bersandar pada sukut atau diamnya Abu Dawud sebagai dasar penentuan derajat hasan suatu hadis. Saya menguraikan pendapat yang menolak standar penilaian tersebut dalam pendahuluan sahih kitab al azkar wa Du'ifuhu. Itu ada kitabnya. Ya. Yeah. Tapi kemudian latar belakang syarah sisi keilmihan yang amat tinggi dalam kitab Syarah Riyad As-Salihin, uh, eh, dalam kitab as Salihin mendorong saya untuk memberi perhatian lebih terhadap sunnah Nabi dalam pengukuhan derajat dan pemahaman maknanya. Dalam pengukuhan derajat itu pertama dan pemahaman maknanya. Ya berarti yang pengukuhan pengukuhan derajat itu berkaitan dengan isnad, ya sanatnya kemudian Eh, jalur-jalurnya dan lainnya. Kemudian yang kedua pemahaman maknanya. Ya. Inti dari kita belajar sunnah Nabi adalah memahami maknanya kemudian mengamalkannya. Baik. Untuk itu saya menyusun syarah atau penjelasan sederhana yang berbeda dengan kitab-kitab syarah sebelumnya. Nah ini sahih. Syarah yang ada di ya, Bahjatun Nazir ini adalah syarah yang sistematis dan sangat layak dimanfaatkan kaum muslimin sistematis dan mudah dicerna insya Allah. Meskipun saya mengakui keutamaan para penyusun kitab syarah tersebut, juga ketulusan niat mereka insya Allah, namun di dalam kitab-kitab itu tidak terdapat hal-hal yang mampu dijadikan penawar bagi orang sakit dan pelepas dahaga bagi orang haus, insya Allah. Jadi insya Allah kitab ini insya Allah lebih baik, insya Allah. Malah sebaliknya, saya mendapati karya-karya ini dijadikan rujukan para ahli bid'ah untuk mentakwilkan dan menyelewengkan hadis-hadis Rasulullah dari makna yang sebenarnya. Pendorong yang lain adalah kesadaran bahwa memahami dan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah serta menyesuaikan keduanya dengan pemahaman salafus soleh merupakan bentuk ketaatan utama dan ibadah terpenting. Bahkan merupakan nikmatnya yang agung sebagaimana dikemukakan Al-Allamah eh, Ibn Qayyim al jawziyah dalam kitab beliau Madarij As-Salikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang ya, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing dari mereka kami berikan hikmah dan ilmu. Melalui ayat ini, Allah menyebutkan dua nabi yang mulia itu seraya memuji mereka karena ilmu dan hikmah yang dimiliki keduanya. Namun dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan pemahaman hanya kepada Sulaiman dalam peristiwa tersebut. Berarti pemahaman Sulaiman itu rojih ya. Pemahaman Sulaiman lebih rojih dibandingkan pemahaman Dawud alaihi wassalam. Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau ditanya, "Pernahkah Rasulullah mengkhususkan kalian dengan sesuatu?" Tidak pernah, demi Allah, demi Rob yang membelah biji. Yang ada hanyalah pemahaman yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba dalam kitabnya dan apa yang terdapat dalam lembaran yang menerangkan pengaturan tentang diat, pembebasan tawanan, dan penegasan tidak bolehnya membunuh orang muslim yang membunuh orang kafir. Membunuh orang muslim tidak boleh. Ya. Kan? Adapun jika orang muslim membunuh orang kafir juga tidak boleh. Jadi membunuh orang muslim yang membunuh orang kafir, kisos, itu tidak sah, tidak boleh ya. Nah, iya, seperti itu hukum fikihnya. Nah, itu sudah menjadi sebuah nas dari eh, Ali bin Abi Thalib. Hal yang sama tercantum dalam surat yang ditulis Umar bin Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Fahamilah, fahamilah apa yang diadukan kepadamu. Dengan demikian, eh, <clears throat> pemahaman merupakan nikmat dari Allah yang dikaruniakan kepada hambanya dan pemahaman adalah cahaya yang dia curahkan kepada atau ke dalam hati hamba. Nah, ini ini adalah perkataan ini adalah perkataan yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Sungguh memang pemahaman itu adalah anugerah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua pembaca itu faham, tidak semua penyimak itu faham. Adapun yang faham itu adalah orang-orang yang yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan terhadapnya dan karunia dengan pemahaman. Seseorang mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Ya. Sahih. Dengan pemahaman, seseorang mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Yang mana orang lain itu tidak faham. Ya Alhasil, eh, seorang yang faham itu dapat memahami nas yang tidak dimengerti orang lain. Sekalipun mereka memiliki hafalan dan pengetahuan dasar yang sama. Misalnya seorang hafil Al-Quran, hafal Al-Quran, namun tidak faham. Namun ada orang yang tidak menghafal Al-Quran atau ia hafalnya sedikit, namun justru faham. Ya, ya kedua-duanya memiliki keutamaan. Namun pemahaman terhadap Al-Quran itu anugerah tersendiri yang tidak dimiliki oleh sebagian penghafal Al-Quran yang tidak hafal yang yang tidak memahami apa yang dihafal. Jadi pemahaman terhadap sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya merupakan tanda kejujuran dan maklumat kenabian. Mengenai pemahaman ini, para ulama mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Sampai-sampai perbedaannya ada yang seribu berbanding satu. Lihat, lihat, lihat saja pemahaman Ibnu Abbas yang dianugerahkan khusus kepada beliau radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas memiliki pemahaman khusus ya. Suatu ketika sahabat ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga ditanya oleh para peserta perang Badar. Bahkan orang selain mereka mengenai tafsir ayat "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian setelah ditanya ya, apa tafsirannya? Ibnu Abbas menjawab, yaitu peringatan Allah yang maha suci kepada nabinya perihal diri beliau sendiri dan pemberitahuan darinya akan kedatangan ajal. Masya Allah. Hmm. Serta kesesuaian pemahaman Umar bin Al-Khattab dengan pemahaman Ibnu Abbas dalam hal itu, hadis riwayat Bukhari. Nah, juga tersembunyinya pemahaman tersebut dari para sahabat yang lain, ya. Padahal saat itu Ibnu Abbas justru orang yang termuda di antara mereka. Ya enggak? Orang termuda. Namun justru Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Ibnu Abbas pemahaman khusus terhadap ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya anugerah berupa pemahaman ya dan rizki berupa pemahaman yang benar itu tidak tergantung dengan usia, bukan. Melainkan memang Allah Subhanahu wa taala yu'til hikmata liman yasha ma yasha, yu'til hikmata ma yasha. Kepada siapapun yang Allah kehendaki, Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah padanya. Hmm? Bagaimana pemberitahuan tentang ajal Nabi bisa diketahui dari surat di atas seandainya tidak ada pemahaman khusus dalam diri Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pengetahuan ini begitu mendalam sampai pada tingkat pemahaman yang tidak dijangkau orang banyak sehingga untuk memahaminya seseorang membutuhkan orang lain di samping mengetahui nas dan ia tetap membutuhkan nas-nas lainnya. Berbeda dengan orang yang Allah anugerahi pemahaman khusus, ya. Ia tidak lagi membutuhkan nas-nas lain untuk menyertai nas-nas yang diketahuinya karena sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahi dengan pemahaman yang khusus. Jika tujuan yang baik ya. Ini ini penting sekali. Tujuan yang baik. Masya Allah Tujuan yang baik. Ini penting. Dipadukan dengan pemahaman yang benar, maka seorang hamba yang memadukan keduanya akan diberikan kebaikan yang berlimpah. Hmm. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau rahimahullah I'lam al muqiin Kitab yang sangat penting dalam bidang fiqh dan juga dalam bidang hadis. intinya kitab tersebut I'lam al muqiin adalah kitab yang tidak layak bagi eh, seorang alim apalagi seorang faqih yang mengklaim dirinya konsentrasi dalam bidang syariah atau fikih untuk meninggalkan kitab tersebut. Tidak mungkin. Pemahaman yang benar dan tujuan yang baik merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahkan tidak seorang hamba pun diberikan sesuatu setelah karunia Islam yang lebih utama dan lebih anggung daripadanya. Sungguh keduanya adalah tiang penegak dan penyangga Islam. Dengan memadukannya, seorang hamba akan selamat dari jalan orang-orang yang dimurkai karena tujuan hidup mereka rusak lagi menyimpang juga dari jalan orang-orang yang disesatkan karena pemahaman mereka tidak benar. Hamba yang seperti itu akan digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang dikaruniai nikmat karena tujuan dan mereka, pemahaman mereka baik dan benar. Mereka lah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Sebagaimana kita selalu diperintahkan untuk memohon hal ini kepada Allah di dalam setiap solat, yakni agar Allah memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya dan nur jalan yang lurus. Bagaimana selalu kita berdoa di tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Pemahaman yang benar adalah cahaya yang dicurahkan Allah ke dalam hati seorang hamba yang dengannya ia dapat membedakan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan, serta antara sesuatu yang bengkok dan yang lurus. Jadi inilah gunanya pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar tentu harus diblending dengan tujuan yang baik. Sebagaimana dikatakan setelahnya, pemahaman yang benar perlu didukung oleh tujuan baik. Kenapa? Karena jika pemahaman seseorang itu sudah benar, namun tanpa tujuan yang baik, maka tidak ada manfaatnya nanti pemahamannya, Tidak ada tidak manfaatnya. Ya. Nah, pemahaman yang benar perlu didukung oleh tujuan yang baik ya upaya dalam mencari kebenaran, juga berbuat takwa kepada Rob, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Dan ini musibah bagi banyak orang yang eh, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pemahaman yang baik. Bisa bahasa Arab, faham usul al-fiqh, faham hadis dan sebagainya. Namun justru dengan adanya dengan hukuman dari tujuan yang tidak baik ya. Kemudian tidak berupaya untuk mencari kebenaran, melainkan pembenaran terhadap kelompoknya supaya tidak dianggap salah, maka justru memelintir pemahaman yang benar tersebut dan menjadi racun bagi kaum muslimin. Nauzubillah. Sebab curahan cahaya itu akan terputus karena sikap tunduk pada hawa nafsu, pengutamaan hal-hal duniawi, keinginan mendapat pujian orang lain dan meninggalkan ketakwaan. Ya. Ini hal yang berkaitan dengan latar belakang syarah oleh Syekh Salim Al-Hilali. Kemudian metode syarah. <clears throat> Secara umum, metode yang saya gunakan dalam mensyarah kitab Riyad As-Salihin karya Imam Nawawi ini terbagi menjadi tujuh tahapan. Dan semua itu terkait penyusunan sistematika pembahasannya. Paragraf-paragraf berikut menjelaskan satu persatu tahapan tersebut. Pertama, mentahqiq setiap nas hadis dengan merujuk Eh, merujuk silangkannya kepada kitab-kitab hadis Rasulullah yang suci atau yang sahih. Upaya untuk menelaah kesahihan nas ini merupakan keharusan dalam menilai sikohnya riwayat hadis. Uh, ini ini ini ada ini adalah hal yang uh, sangat layak dan sebenarnya wajib dilakukan oleh seorang uh, penjelas hadis Nabi, tasyarih hadis Nabi, yaitu mengetahui apakah hadis yang sedang dia jelaskan itu hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau hadis yang makbul ya, atau hadis yang doaif bahkan maudhu harus diberitahu kepada umat. Jangan sampai ketika misalnya dia sedang mensyarah suatu hadis ternyata hadis tersebut adalah hadis doaif bahkan doaif jiddan misalnya atau bahkan hadis palsu maka ini bisa masuk ke dalam ancaman Nabi yaitu neraka ancaman dari Nabi itu makanya hal-hal seperti ini bisa termasuk dalam berdusta di atas nama Nabi dan menyebarkan kedustaan atas nama Nabi kita jika seseorang menukilkan hadis-hadis palsu ke muka umat. Taib. Upaya memahami sanad-sanad untuk menjelaskan tingkatannya juga menjadi keharusan dari syarah suatu hadis. Syuf ini juga seseorang yang menjelaskan hadis-hadis Nabi maka sebenarnya wajib baginya untuk memahami sanad hadis tersebut walaupun tidak menghafalkannya minimal mengetahui sanadnya, pernah menelaahnya dan minimal meneliti sesuai dengan kadar kemampuan dia. Kemudian jika mungkin ia bertaklid pada seorang imam yang thiqah dan di, masyhur di kalangan ulama bahwasanya hadis tersebut sahih atau hasan maka bolehlah bagi dia untuk bertaklid kepadanya. Minimal dia mengetahui sedikit dari pembahasan sanad hadis tersebut. Sebab memahami nas yang telah diteliti akan memudahkan dalam menggapai pemahaman yang benar. Contoh mengenai hal tersebut sudah dikemukakan pada penjelasan syarah kitab Riyadhus Salih. Kemudian poin kedua dalam manhaj syarah ini menjelaskan bab-bab. Hmm. Untuk itu saya bersandar pada kitab-kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ya. Insyaallah ini ada syarah atau kitab syarah terhadap Riyadhus Salih yang Eh, di antara yang terbaik insyaallah. Ketiga, menafsirkan ayat-ayat. Dalam menerangkan tafsir beberapa ayat dalam kitab ini, saya menjadikan tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Ibnu Katsir sebagai rujukan utama. Ya itu itu dalam hal tafsir ayat. Kenapa beliau rahimahullah eh, menjadikan tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Kathir sebagai rujukan utama. Kenapa? Karena kitab ini insyaallah sesuai dengan eh, apa yang tertuturkan dalam manhaj salaf manhaj salafi dalam bidang akidah insyaallah selamat hmm. dibandingkan dengan kitab tafsir lainnya seperti misalnya tafsir Al-Qurtubi misalnya dengan keagungan tafsir Al-Qurtubi itu ya dalam bab asma wa sifat memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dikritisi. Juga dalam kita misalnya Fathul Qadir karya Imam Syaukani juga sebagaimana kitab tafsir Al-Qurtubi. Ya Syaukani beliau rahimahullah juga banyak mengambil dari dari Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi. Jadi tidak jauh beda sebenarnya dalam beberapa perkara. Dan karya Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah taala Tafsir al Qur'an Al Azim itu adalah karya yang sangat agung dan termasuk karya yang fenomenal dalam bidang tafsir sesuai dengan manhaj salaf insyaallah walaupun di dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim tersebut memang ada beberapa hal yang perlu dikritisi terutama hal yang berkaitan dengan hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab tersebut namun bagaimanapun bagaimanapun eh, manhaj yang diterapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap asma wa sifat dan juga akidah insyaallah adalah madhab salaf. Alhamdulillah. Adapun jika tidak menemukan penjelasan dalam kitab tafsir tersebut, saya akan beranjak kepada kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab tafsir lainnya. Ya, itu yang yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengesahkan hadis-hadis. Maksudnya adalah mentakhrij setiap hadis dalam kitab ini dari sumber-sumbernya dan menjelaskan derajat atau tingkat kesohihannya dan ini adalah perkara yang mulia. Jadi memberitahukan kepada umat tentang derajat hadis yang akan dituturkan atau yang telah dituturkan. Sehingga umat tahu, oh ini hadis sahih, oh ini hadis hasan, oh ini hadis dhaif, oh ini hadis maudhu' misalnya. Itu adalah perkara yang mulia. Selain itu, saya mengingatkan urgensitas dan menyebut beberapa manfaat uh, yang perlu diketahui terkait sanat atau jalur periwayatannya. Dalam menjelaskan semua itu, saya bersandar pada kaidah-kaidah ilmiah yang dipaku, yang dibakukan para imam ahli hadis yang telah mereka praktikan dalam menetapkan kesahihan atau kedhaifan suatu hadis. Dan memang saya selalu mendengarkan atau menggunakan pendapat-pendapat ahli hadis dalam hal ini. Usaha tersebut saya lakukan melalui beberapa tahapan, ya. Di antaranya yang pertama, jika hadis itu berasal dari as-sahihain yaitu sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, imam dari sahih Al-Bukhari atau hanya dari muslim saja hadis tersebut, maka saya cukup menyandarkan kepada dua kitab sahih ini. Hah? Berarti kalau misalnya ada hadis ini ternyata Imam Muslim menuturkannya dalam kitab sahihnya. Berarti nggak perlu nanti kita mencari di kitab At-Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian Musnad Ahmad atau yang lainnya. Karena sudah cukup. Ya. Karena telah tercapai tujuan yaitu dapat dipastikan kesahihannya dan kita setelah bersepakat bahwasanya kitab yang pasti sahih hadis-hadisnya secara umum seluruhnya dipercaya adalah kitab sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Sehingga ketika kita sudah mendapatkannya dalam sahih Al-Bukhari atau sahih Muslim atau keduanya secara berbarengan atau secara muttafaq alaih, maka sudah tidak memerlukan lagi takhrij terhadap kitab lain dari kitab sunan misalnya atau sahih Ibnu Khuzaimah atau sahih Ibnu Hibban atau yang lainnya. Sebab semua hadis yang dicantumkan penulis dua kitab tersebut adalah sahih, terlepas dari kritikan para pakar hadis atas beberapa huruf lafaz yang mereka riwayatkan seperti Imam Ad-Daruqutni dan lainnya. Terkait dengannya, saya telah membantah celaan terhadap sejumlah hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim oleh sekelompok orang yang tidak pernah mencium harumnya ilmu hadis ini, ilmu takhrij atau ilmu sanad dan yang lainnya. Padahal orang-orang itu tidak memiliki pengalaman dalam menyelami lautan penelitian riwayat hadis melainkan ibarat mencelupkan satu jari saja ke dalam airnya ya. Berarti belum banyak upaya mereka lakukan namun mereka justru justru malah mengkritisi. Ini salah, manhaj yang salah. Kemudian <clears throat> nah yang kedua, jika hadis itu berasal dari selain kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim maka saya melakukan pengamatan terhadap rijal atau perawi sanatnya dengan mempelajari keadaan mereka secara seksama. Kemudian saya menilai, sanatnya sesuai dengan keadaan mereka. Jika sanatnya terbukti sahih, sampai di sini saya anggap cukup. Sedangkan jika derajatnya hasan atau dhaif, saya akan menyebutkan syawahid. Syawahid itu riwayat pendukungnya. Syawahid jamak dari syahid, riwayat pendukung terhadap suatu dhaif, suatu hadis yang dianggap dhaif. Saya akan menyebutkan syawahid dan jalur-jalur atau turuk periwayatannya sampai didapatkan pendapat yang jelas dan pasti. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, saya dapat menyelamatkan beberapa hadis yang tampaknya dhaif dengan memperkuat sendi-sendi kesahihannya dengan menghadirkan syawahid yaitu riwayat-riwayat pendukung tersebut agar bisa naik ke derajat hasan atau bisa bahkan naik ke tingkatan sahih ghairihi jadi ini faham antum di sini. Hmm? Uh, maksudnya uh, hadis dhaif ya. Tadinya eh, ini ini dengan syarat hadis dhaif tersebut tidak dhaif jiddan ya. Hadis dhaif tersebut tidak tidak dhaif jiddan. Tidak tidak lemah sekali ya. Melainkan hadis yang dinilai dhaif ya. Namun dhaifnya terkesan ringan. Misalnya perawi ya, di antara perawi dalam suatu hadis ada yang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah dinilai oleh para ulama jarh at ta'dil beliau itu dhaif. Namun kedhaifan Ibnu Lahiyah bukanlah kedhaifan yang ekstrim. Melainkan kedhaifan yang ringan sehingga hadis riwayat Ibnu Lahiyah ada kemungkinan untuk bisa diangkat derajatnya dari dhaif ke mana? Ke derajat hasan. Bisa hasan li ghairi. Bahkan bisa juga ke derajat sahih li ghairi. Namun tentu saja itu jika telah mena, jika telah eh, memenuhi beberapa persyaratan terhadap kenaikan derajat hadis yang tadinya dhaif ya jadi tidak sembarangan kemudian hal kelima dalam manhaj ini atau manhaj eh, penulisan kitab ini hal kelima menerangkan kosakata asing. Dan ini penting tentu saja. Saya menjelaskan makna beberapa kosakata yang tidak dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Di samping itu, saya memberi harokat pada beberapa kata sulit yang belum diharokati olehnya. Kemudian ke keenam, mengungkap kandungan hadis. Masya Allah. Ini yang ini ya, sebenarnya yang terpenting, ujung dari yang terpenting, yaitu mengungkap kandungan hadis. Karena intinya kita belajar hadis adalah bukan hanya mengetahui sanatnya, Bukan hanya mengetahui rijalnya. Bukan hanya mengetahui apakah terputus atau tersambungnya. Bukan. Bukan juga hanya mengetahui eh, dia derajatnya apa. Tetapi sebenarnya inti dari semua itu. Kita mengetahui apa? Kandungan dari hadis yang kita anggap makbul. Baik itu sahih atau atau hasan. Dan juga mungkin dhaif bagi bagi yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif untuk fadhailul amal. Saya memanfaatkan banyak karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Juga mengambil keterangan dari kamus Perbenharaan As-Sunnah, yaitu kitab Fathil Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, serta menukil penjelasan dari kitab Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi. Jadi ada berapa di sini? Ah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak beliau sebutkan apa saja karena karena karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu banyak sekali dan masing-masing karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu saling melengkapi sebenarnya dan kadang memang memang kita akui bahwasanya karya-karya beliau rahimahullah itu eh, banyak repetition atau pengurangan uh, pengulangan misalnya kita Majmu' fatawa kemudian ternyata diulangi dengan risalah khusus akidah tadmuriyah yang juga ada di Majmu' fatawa atau di kitab istiqamah kemudian ternyata di Majmu' al-fatawa juga ada dan di kitab-kitab lain itu banyak sekali yang terulang-ulang. Misalnya di kitab Al-Furqan ternyata ada pengulangan di kitab lain selain Majmu' al-Fatawa. Itu faedahnya maksud saya. Faedahnya di diulang. Kemudian muridnya juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitabnya sangat banyak ya. Banyak sekali kitab Ibnu Qayyim. Juga kitab yang muayyan di sini adalah kitab Fathul Bari ya, sebagai syarah sahih Al-Bukhari yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari Fathul Bari dalam syarah sahih Al-Bukhari. Adapun kitab Umdatul Qari karya Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala dari, dari mazhab Al-Hanafi. Itu syarah yang sangat bagus, lebih sistematis daripada Fathul Bari, namun Fathul Bari tetap memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Amdatul Qari dan tidak dapat disaingi oleh Amdatul Qari wallahu a'lam. Serta menukil penjelasan dari kitab Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi dan merujuk pada beberapa kitab Al-Allamah Al-Andalus Ibnu Abdul Bar ya kita kenal ya seorang faqih muhaddis dalam madhab Maliki seperti kitab At-Tamhid adapun kitab At-Tamhid syarah kitab Al-Muwatta kitab At-Tamhid ini eh, lebih condong pada pembahasan sanad dan takhrij ya sanad hadis ya adapun kitab Al-Istidhkar itu lebih condong pada penjabaran makna hadis. Ada juga penjabaran sanad, namun at-tamhid lebih konsentrasi kepada sanad. Adapun al-istizkar adalah kitab yang konsentrasi di atau lebih condong kepada syarah lafal-lafal hadis dan juga bab-bab fikihnya, permasalahan fikihnya dan kitab al-istizkar sebenarnya adalah kitab uh, fikih muqarana. Fikih perbandingan ya. Baik. Sebagai pelengkap referensi, saya mengutip sebagian faedah dari dalam kitab-kitab fikih, tarjamah, biografi, ya, bahasa, sejarah, dan sirah. Saya berusaha menyajikan kandungan hadis-hadis dalam kitab ini dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami kaum muslimin sekarang dan insya Allah antum ya sebagai eh, bagian dari kaum muslimin yang hidup di masa kini itu juga akan mengambil faedah yang mudah dari dari kitab ini insya Allah taala. Eh, saya juga menguraikan suatu permasalahan dengan mencantumkan tambahan keterangan disertai penjelasan yang cermat dan pemaparan serta pembetulan seperlunya. Upaya ini dilakukan karena urgensinya atau karena banyak masyarakat umum yang mengalaminya ataupun karena belum terdapat kejelasan dalil terkait masalah-masalah tersebut. Tidak lupa, saya pun menginginkan berbagai saya pun mengingatkan berbagai bid'ah yang selalu mematikan sunnah. Nah, ini penting sekali. Ya. Dalam hal ini juga dapat dalam penjelasan sebelumnya saya sama sekali tidak mengikuti atau berpihak kepada suatu madhab tertentu yang dikenal orang banyak. Tidak tidak berpihak misalnya khusus ke madhab Hanbali atau ke madhab Asy-Syafi'i, ya. Kalau misalnya dikatakan antum lebih lebih lebih condong kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau kita ketahui memang beliau berintisab kepada mazhab Hanbali benar. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau adalah seorang alim yang adil dalam menuturkan kebenaran. Jika memang eh, mazhab Hanbali yang kurang tepat, beliau menyelisihi. Kalau misalnya kita melihat kita eh, berjudul eh, misalnya Taisir al-Fiqhiyah Al-Jami' al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karya siapa? Hmm karya ah, Syekh Ahmad Ahmad Muwafi Muwafi misalnya Ahmad Muwafi atau siapa nah kemudian ikhtiarat Syekh Islam Taimiyah al-Fiqhiyah misalnya itu kita lihat ah, banyak sekali pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah justru menyelisihi mazhab ah, yang beliau berintisab kepadanya, yang beliau berafiliasi padanya yaitu mazhab Hanbali. Dan ini bukan masalah, malah justru jika kita mendapatkan seseorang alim yang menjadikan seluruh yang dikatakan oleh syekhnya itu benar atau madhabnya itu pasti benar itu justru yang perlu dipertanyakan maksudnya apa ya. Taib. Bahkan mereka menjadikan sikap keluar dari madhab-madhab itu meskipun saya melakukannya karena kejelasan dalil Quran dan As-Sunnah sebagai madhab kelima. Hmm. Padahal justru eh, madhab yang menjadikan kejelasan dalil Al-Quran dan Sunnah itu bukan mazhab kelima, melainkan apa harusnya. Justru itu mazhab pertama dan satu-satunya mazhab seharusnya. Ya, seharusnya begitu. Demikianlah sebagaimana disuruhkan orang-orang jahil dari kalangan awam umat ini dan orang-orang yang tidak mengerti penerapan nas dan manhaj yang hak. Adapun masalah-masalah iman, sifat-sifat Allah dan takdir, saya menempuh jalan ahlus sunnah wal jamaah dengan mengikuti kaum salafus soleh yang dikenal sepanjang zaman sebagai ahli hadis. Dari mereka saya banyak menimba ilmu dan memperoleh berbagai manfaat, baik menyangkut perkara usul, pokok agama, furu', cabang penyokong syariat, suluk, adab dan akhlak islami, dan istidlal metode pengambilan dalil. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah menggolongkan saya ke dalam golongan mereka bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sungguh mereka lah yang terbaik. Allahumma amin. Kemudian ketujuh memberikan beberapa daftar rujukan ilmiah. Semoga pencantuman daftar ini dapat membantu para penuntut ilmu untuk mengumpulkan berbagai manfaat dan faedah yang terdapat dalam kitab syarah ini. Ia mencakup berbagai disiplin ilmu syariat. Saya berharap jika Allah memperkenankan kitab syarah Riyad as solehin ini terbit secara sempurna, maka mudah-mudahan buah karya saya itu benar-benar disyukuri dan disukai para pengikut sunnah Rasulullah yang haus akan ilmu. Khususnya mereka yang mendalami sunnah Nabi. Eh, sekaligus sebagai sarana untuk memberantas dan memberangus perilaku pelaku-pelaku bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Saya memohon semoga Allah menerima semua jerih payah ini dengan penuh keridhaan dan menjadikannya sebagai tabungan amal soleh sampai hari kiamat kelak yaitu pada hari ketika harta, kekayaan dan anak kandung tidak lagi bermanfaat kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Sesungguhnya Allah itu pasti dan selalu menepati janji. Allahumma amin dan semoga juga bermanfaat bagi bagi kita semua. Allahumma amin. Dan insyaallah kita akan meneruskan ya <clears throat> muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah sampai halaman 31, taib. Taib. Hmm. Ya, insyaallah. Muqaddimah halaman 26 insyaallah. Ya. Baik, oke. Okay. Muqaddimah الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدوهم فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار ملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأب والتأب والتأهو والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله أنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد Kita mulai dari halaman 27 ini langsung ke terjemahan eh, Allah berfirman ya. Allah berfirman sih. Eh? Ya Allah berfirman halaman 27. Ya. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu Aku ya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala di sini mendahulukan lafal jin sebelum lafal manusia. Ya. Dan salah satu isyaratnya juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin terlebih dahulu daripada manusia. Karena iblis karena minal jin. Iblis itu dari golongan jin dan iblis diciptakan lebih dahulu daripada Adam alaihi salam ya kan. Taib. Dan ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun merupakan dalil tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Ya enggak? Dari segi apa? Coba dari segi wa ma khalaqtu dan juga tauhid asma wa sifat sebenarnya. Wa ma khalaqtu, ini tidaklah aku menciptakan. Di sini penafian kemudian ada pengecualian, berarti ini isbat yang lebih kuat ya. Berarti hasr di sini. Pembatasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperbolehkan untuk berbuat syirik bagi hambanya. Nah, di sini dalil untuk tauhid rububiyah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dalil tauhid rububiyah. Kemudian dalil tauhid uluhiyah di sini illa liya'budun, kecuali mereka harus beribadah atau menyembah kepada aku semata. Nah, ini tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Tauhid, uluhiyah. Itu tujuannya. Kemudian tauhid asma wa sifat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai yang menciptakan. Sahih? Ma uridu min rizqin, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Karena apa? Inna huwa huwar Karena Allah lah yang memberi rizki bukan mereka. Wa ma uridu ayut'imun Eh, tidak lagi juga mereka memberi makan kepada aku nggak perlu nggak perlu Allah subhanahu wa taala dijauhi dari sifat makan dan membutuhkan karena yang namanya makan itu berarti membutuhkan sesuatu dan Allah subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun tidak membutuhkan hambanya bahkan sebenarnya Allah subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah hambanya Taib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Tanpa membutuhkan ibadahnya dan justru hambanya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya tercantum pernyataan jelas bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Maka kita harus mengetahui juga manhaj kita dalam uh, akidah kita terhadap atau tentang jin bahwasanya kaum jin pun diwajibkan atas mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi kesyirikan. Ya. Itu juga wajib bagi jin bagi jin yang juga mendengarkan kajian ini wajib juga bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru berbuat syirik dan berbuat kufur sebagaimana yang dilakukan oleh iblis yang jelas-jelas mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakannya. Oleh karena itu, sepatutnya mereka memperhatikan tujuan penciptaan mereka seraya berpaling dari kemewahan dan kemegahan dunia dengan bersikap zuhud. Karena dunia adalah alam fana yang tidak akan pernah kekal. Adapun zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia secara mutlak, melainkan zuhud pun menikmati apa yang ada di dunia sesuai dengan rezeki yang Allah berikan tanpa mengejarnya. Sebagaimana misalnya anjing yang menjilat-jilat eh, debu karena kehausan atau menjilat apapun karena kehausan. Tidak seperti itu. Dunia ibarat jembatan. Sahih, dunia ibarat jembatan Ya, dunia ibarat jembatan dan yang namanya jembatan itu adalah jalan yang sebenarnya tidak begitu panjang untuk menuju suatu tempat yang sebenarnya menjadi tujuan. Dunia adalah jembatan, ibarat jembatan. Maka jika jika orang yang sedang berjalan di jembatan, konsentrasinya itu tertuju pada jembatan tersebut, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan yang benar. Karena apa? Konsentrasinya tidak pada tujuannya yaitu kepada darul akhirah. Maka dunia ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan alam akhirat. Bukan tempat bersenang-senang dan tempat tinggal abadi bukan. Dengan demikian, hanya orang-orang yang sadar lagi memahami hakikat kehidupan inilah yang benar-benar melaksanakan ibadah. Termasuk kaum yang paling sehat pikirannya dan di antara mereka adalah orang-orang yang zuhud. Allah Ta'ala berfirman, إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ۖ وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم, ي... كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Sesungguhnya perumpamaan uh, kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memiliki hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir ini adalah salah satu masal dalam Al-Qur'an masal adalah salah satu bab eh, yang terpenting dalam ulum Al-Qur'an dan juga dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan banyak hal ya dalam Al-Qur'an perihal hal-hal yang ada di dunia ini sehingga apa? Sehingga manusia itu berpikir. Karena seringkali manusia itu baru tersadari dengan adanya pengkiasan terhadap apa yang nyata bagi mereka. Ya, baru tersadari dengan pengkiasan terhadap apa yang nyata dalam hidup mereka. Masih banyak ayat Al-Quran yang membahas masalah ini. Salah seorang penyair pun pernah mengungkapkan, إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنه جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas yaitu mereka yang tidak mementingkan urusan dunia dan takut akan fitnah. Mereka memperhatikan dunia dan ketika tahu bahwa itu bukanlah tempat tinggal selama-lamanya bagi makhluk hidup. Mereka pun menjadikannya sebagai samudra dan menjadikan amal-amal soleh sebagai bahtera untuk berlayar mengarunginya. <clears throat> Jika demikian keadaan dunia dan keadaan kita semua, serta tujuan Allah menciptakan kita adalah seperti yang tadi dikemukakan, maka sudah sepantasnya seorang mukallaf, yaitu seorang akil dan balik muslim seperti kita, Alhamdulillah, atau orang yang telah dibebani kewajiban syariat itu layak bagi mereka dan sepantasnya bagi kita mencurahkan seluruh tenaga untuk mengikuti jejak langkah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala serta menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang berakal sehat pikirannya. Juga mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang diisyaratkan dan memperhatikan apa yang diperingatkan tersebut sebenar-benar dan seluruh-seluruh jalan bagi hamba Allah dalam hal ini adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokoh utama atau penghulu orang-orang terdahulu dan terakhir serta orang yang paling mulia di antara manusia yang dulu dan yang akan datang. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau dan nabi-nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Rasulullah bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hamba ya. Allah pasti menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Di sini isyarat dari satu ayat dan satu hadis ini. Kita layak bagi kita layak untuk menolong antar sesama, baik terhadap kaum muslimin juga terhadap orang yang tidak mencelakai kita. Bahkan untuk binatang pun kita bisa diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat baiknya kita kepadanya. Dan di sini dikhususkan Allah selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya dari kaum muslimin. Maka jangan ragu-ragu ketika kita ingin menolong seseorang misalnya memberinya ilmu atau lainnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Misalnya kita memberikan ilmu pada orang lain, kemudian suatu hari kita membutuhkan ilmu dan kita membaca buku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam memahamkan atau memahami teks yang kita baca. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya. Beliau juga bersabda, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang yang melakukannya. Maka hendaklah orang untuk benar-benar berhasrat dalam menunjukkan kebaikan kepada saudaranya atau kepada bahkan kepada musuh sekalipun tunjukkanlah kebaikan maka siapa tahu Allah Subhanahu wa taala melalui kita diberi hidayah Ya, orang itu diberi hidayah. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu min al ajri, mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan pemberian itu sama sekali tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Syuf. Jika seseorang atau seorang dai misalnya e, menyeru saudaranya atau sahabatnya atau temannya atau siapapun kepada suatu petunjuk dan kebaikan, maka jika yang dituntun tersebut mengikutinya, menjalani kebaikan tersebut, maka pahala bagi yang menunjukkannya itu berlipat. Masya Allah, itu berlipat. Itu sangat sangat utama dalam Islam. <clears throat> Eh, misalnya kita eh, mengajak seseorang untuk beristighfar misalnya maka orang itu mengikuti istighfar dan pahala istighfar orang tersebut juga akan berlipat untuk rekening pahala kita masya Allah dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu an fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am Demi Allah, apabila Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna kemerah-merahan. Nah, unta yang berwarna kemerah-merahan ini hal yang termahal ketika itu. Maka berhasratlah, berhasrahlah kita untuk memberi petunjuk kepada orang. Ya, petunjuk dimaksud adalah irsyad. Ya, kemudian kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita dan juga kepada orang tersebut. Dan jika orang tersebut kemudian Allah berhidayah melalui kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari kita dengan pahala yang terbaik. Oleh sebab itulah aku yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah tergugah untuk menulis kitab yang memuat hadis-hadis sahih secara ringkas namun padat isi. Nah, di sini kata hadis-hadis sahih menurut beliau. Namun bukan berarti segala yang ada di dalam kitab ini berarti sahih tidak ada juga hadis-hadis yang perlu dikritisi dan insya Allah akan diberikan keterangan oleh penulis kitab Bahjatun Nazirin yaitu Syekh Salim Al-Hilali. Kandungan kitabku ini, Riyadus Salihin, mencakup jalan yang dapat mengantarkan seseorang sampai ke alam akhirat dan kepada kesempurnaan budi pekerti baik lahir maupun batin juga mengandung tarhib, anjuran dan tarhib, ancaman. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, oh ya, bukan tadi, apa? Kemarin. Ya. Eh, saya jelaskan bahwasanya manhaj metode penyampaian tarhib dan tarhib di blending itu lebih baik daripada sekadar mentarhib saja tanpa ada tarhib, tarhib atau tanpa ada tarhib. Ya. Jadi hanya memotivasi saja, tapi tidak pernah mengingatkan terhadap neraka. Ini sayang. Sayang sekali seperti ini. Nah, di dalam uh, kitab asalih As-Salihin tercantum hadis-hadis pendorong zuhud, penyemangat jiwa, pembina akhlak, penyuci dan penyembuh hati, serta pemeliharaan anggota badan dan penjagaan atau penjagaan dari berbagai penyimpangan. Dan riwayat-riwayat lain penyambung maksud dan tujuan yang ingin dicapai dicapai orang-orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi itu aku pun berusaha hanya mencantumkan hadis-hadis sahih. Taib. Dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, maksud sahih di sini adalah sebagaimana istilah para ulama hadis terdahulu, yaitu setiap hadis yang telah tetap dari Rasulullah mencakup hadis yang berderajat sahih maupun hasan. Aslinya eh, pembagian sahih atau hasan itu di zaman mutaqaddimin itu tidak dikenal melainkan e, jika hadis dikatakan sahih maka itu artinya adalah hadis yang yang makbul atau lawan dari hadis doif ya itu yang dikenal dulunya asalnya dikenal seperti itu sahih yaitu adalah yang sahih dan yang hasan itu sahih jadi sahih adalah makbul dalam istilah mutaqaddimin Nah, jadi Imam An-Nawawi di sini yang dimaksud dengan mengatakan aku pun berusaha hanya mencantumkan hadis-hadis sahih. Maksudnya adalah hadis-hadis eh, sahih sebagaimana istilah para ulama hadis terdahulu yaitu ada yang hasan derajatnya dan ada yang memang sahih. Ya. Ada yang uh, hasan li ghairi yaitu uh, yang tadinya dhaif ya. Kemudian diangkat derajatnya disebabkan adanya beberapa syawahid ya yang kemudian eh, menjadikan hadis tersebut eh, tidak lagi disifati sebagai hadis dhaif melainkan hadis yang hasan li ghairihi atau bahkan sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi dan sahih li ghairihi itu dimutlakan di sini menjadi hadis sahih ya dalam kitab syarah Riyad salihin ini ditambahkan dengan kitab-kitab sahih yang sudah populer maksudnya kitab sahih adalah enam kitab hadis utama Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i yang menjadi poros perputaran sunnah-sunnah Nabi. Iya. Pada awal setiap bab, aku mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya, Pak. Sahih sebagaimana di bab ikhlas misalnya. Ikhlas dan menghadirkan niat uh, dalam setiap perbuatan dan ucapan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Itu diawali dengan beberapa ayat, sahih. Oh, di 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 ayat. 8 ayat Masya Allah untuk bab pertama ya. Jadi benar e, dicantumkan beberapa ayat Al-Qur'an dan menerangkan atau menjelaskan beberapa kata yang perlu diterangkan atau dijelaskan dengan beberapa peringatan yang bermanfaat Insya Allah. Nah, taib. Aku berharap mudah-mudahan setelah penulisannya selesai, kitab ini bisa menjadi pembimbing bagi pembacanya dalam upaya mengerjakan kebaikan serta bisa menjadi penjegah dari segala macam keburukan dan kebinasaan. Aku meminta kepada saudara-saudara sesama muslim yang telah mengambil manfaat dari hadis-hadis yang disyarah di dalamnya untuk mendoakanku, kedua orang tuaku, para syekh kami dan semua orang yang kami cintai serta seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau rahimahullah, kemudian kedua orang tuanya dan kedua dan para syekh beliau yang telah berjasa mendidik beliau dan juga orang-orang yang beliau cintai dan keumuman kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma amin. Hanya kepada Allah lah yang mulia aku bersandar dan berserah diri. <clears throat> Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung karena sungguh tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Jadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan sampai eh, halaman ke-31 dan insya Allah eh, esok pertemuan besok pertemuan mendatang kita akan membahas eh, perihal bab baru insyaallah ini bab langsung ke kitab Riyadhus Shalihin ya. Darjatun Nazim. Nah. Ya. Kita akan langsung eh, ke halaman 33 insyaallah. Bab 1 ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Insyaallah itu akan kita jelaskan maksudnya kita kita baca kemudian jika ada komentar yang layak kita akan layak akan komentari dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berkati sehingga menjadi manfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin secara keumuman.